Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Demikian pula Allah wasiat kepada kita seluruh mukminin. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu dan kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya. Jangan bercerai-berai. Jangan kalian berselisih. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita manusia seluruhnya keturunan dari seorang yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Demikian pula para ambia pun sama dan para rasul. Mereka diutus untuk menyuruh manusia pada ajaran yang sama. Ajaran Tauhid. Untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Agar mereka tidak menyembah kepada syaitan. Sebagaimana Allah tegaskan. Laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Ani'budullaha wajtanibut ta'ud. Dan benar-benar kami telah utus di tiap-tiap umat. ada seorang rasul yang menyeru manusia umatnya, kaumnya untuk hanya ibadah kepada Allah agar mereka jauhi tauhid yakni syaitan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah taala, selama kita semua berpegang teguh dengan tali Allah, yakni dengan kitab Allah dan mengikuti tuntunan rasulnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pun akan tetap satu dan menjadi satu dengannya karena pedomannya satu teladannya satu yang disembah juga satu sehingga kesatuan akan terwujud kaum mukminin rahimani wa rahimakumullah dan Allah tidak menginginkan kita bercerai-berai berselisih karena ini akan menjadikan lemah kita semuanya. Sehingga Allah katakan Allah wa rasul fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalian taatlah selalu kepada Allah dan pada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian bertikai, akhirnya kalian akan tercerai-berai dan akan hilang kekuatan kalian. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Allah wasiat pula seperti yang telah disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya. Dalam suratul An'am Allah berfirman, "Wa anna hadha siratim mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah sampaikan dalam wasiat yang agung ini dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan tersebut. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan kesesatan yang banyak itu. Kalian akan tercerai berai dari jalan Allah. Kalian terpisah dan tersesat dari jalan Allah. Demikian itu kami wasiatkan kepada kalian. Agar kalian bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh tidak akan terwujud ketakwaan pada diri seseorang kecuali benar-benar ia mengikuti jalan Allah yang lurus, berpedoman pada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran kitab Allah Ta'ala dijelaskan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan dan amalan beliau. Sampai Allah tegaskan dalam suratul Hashr wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum dan apapun yang telah disampaikan pada kalian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalian hendaknya ambillah terimalah laksanakanlah dan apapun yang dilarangnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kalian tinggalkanlah Demikian hadirin mudahnya agama ini yang telah Allah sempurnakan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu mudahnya kita untuk mengetahuinya karena Allah katakan apapun yang diperintahkan Nabi itulah perintah Allah, ambillah, laksanakanlah. Apapun yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu larangan Allah. Maka tinggalkanlah tidak perlu kalian menambahnya. Tidak perlu kalian menguranginya. Walaupun orang-orang mengajak kalian untuk merubahnya. Jangan pernah kita rubah agama Allah. Karena Allah telah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian sehingga Allah tegaskan inna dina indallahil islam sungguh agama yang diterima yang diridha Allah taala hanyalah Islam dan Allah menegaskan wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama Allah tidak akan terima agamanya dan kelak ia masuk golongan orang-orang yang rugi di akhirat Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh, secara total, baik akhlak kalian, ibadah kalian, akidah kalian, muamalah kalian, kalian kembalilah kepada Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-salah." wa dirwatu sanami al jihadu fi sabilillah. Pangkal atau pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah solat dan puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, seluruh urusan kehidupan kita ini sudah dibimbing oleh Islam. Allah telah datangkan agama dengan sempurna untuk kebaikan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak sehingga sejauh mana ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya maka tergantung disitulah kebahagiaan kita Allah katakan wa may yuti'illah war rasul faqad faza fawzan azima siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh dialah orang yang dapat kebahagiaan yang besar hadirin Hal yang harus kita sadari dan kita mengerti. Agama ini sudah baku. Datang dari Allah semata seluruh dalilnya dan petunjuknya. Dan sudah diutusnya utusan. Untuk menjelaskan dan menjadi teladan bagi kita seluruh umatnya. Maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Pegang teguhlah sunnahnya. Karena Nabi bersabda. ini taraktukum alal mahajjatil bayadha lailuha kanahariha sungguh aku tinggalkan pada kalian mukminin agama Islam ini dalam keadaan putih terang benderang seluruh dalilnya seluruh petunjuknya dan beliau mengatakan malamnya laksana siangnya karena saking terangnya tiada yang tersamar dan tiada yang diragukan dalam agama ini sehingga beliau nyatakan la anhu ahadun illa halikun tidaklah seorang menyimpang dari agama ini pastilah ia akan binasa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Islam sudah jelas Al-Quran tidak berubah dan tidak berubah terus seperti itu keadaannya sempurna. Tinggal mari kita pelajari. Dan petunjuk Nabi SAW telah sempurna mari kita ikuti dan jangan pernah kita dalam beragama ini mengikuti perasaan semata, mengikuti akal kita. Allah ingatkan dalam suratul Isra, "Wala taqfu ma laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan jangan pernah kalian gegabah, kalian sembarang mengikuti sesuatu yang tiada ilmu kalian yang kalian tidak mengerti ilmunya ingat sungguh pendengaran penglihatan hati semua kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hadirin jangan karena kita lihat sesuatu itu baik lalu kita amalkan dan kita ikuti tanpa tahu apa perintah dan dasarnya dari Allah dan Rasulnya Begitupun jangan karena merasa ini baik, kita rasa baik, lalu kita ikuti perasaan kita. Sungguh hadirin, agama bukan dari akal manusia. Agama datang dari Allah semata dan telah disampaikan semua dengan sempurna oleh Nabi kita Muhammad saw sehingga kalau sampai kita melenceng atau menyimpang resiko adalah tanggungan kita sendiri. Allah katakan dalam surat An-Nisa ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مسيرا Ingat firman Allah ini wahai mukminin rahimani rahimakumullah. Allah berfirman dan barang siapa yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Padahal sudah jelas petunjuknya. Dan ia tidak mengikuti. Ia tidak mengikuti jalannya mukminin. Ia tidak seperti para sahabat. Di mana para sahabat kita tahu. Mereka dikatakan sami'na wa ata'na. Selalu mengatakan kami dengar dan kami taat. Itulah para sahabat. Selalu apa yang didengar dari Nabi ditaati. Tidak maksiat dan tidak menyimpang darinya. Kalau kita tidak seperti ini, tidak seperti para sahabat, kemudian apa yang terjadi hadirin? Dengan sebab kita sendiri menyimpang dari petunjuk Nabi, maka Allah biarkan ia terus leluasa mengikuti kesesatannya dan kami masukkan ia dalam siksa api neraka dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh betapa menyesal Orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi ketika di dunianya, kelak di akhirat, ia akan terpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah katakan, "Yauma ya'addu dhalimina 'ala ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat di mana orang-orang yang zalim akan dirinya tidak mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia gigit jarinya dan sambil berteriak, "Duhai celakalah aku. Kenapa aku tidak menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai jalanku dalam kehidupanku?" Mereka nyesal dan Allah katakan, "Ya wailata laitani lam tahid fulana khalila." Duhai seandainya aku di dunia tidak mengikuti si fulan, si fulan dan si fulan dia katakan seandainya aku tidak mengikuti tokoh-tokoh itu, guru-guruku yang itu, meni adalah penyesalan yang luar biasa. Dan mereka katakan, laqad adallani an dzikri, sungguh mereka telah sesatkan aku dari Al-Qur'an. Ba'da ija'ani setelah datang keterangan padaku. Wa kana syaitanil insani khawdula dan sungguh syaitan pada manusia akan menghinakan dan menyesatkan. Hadirin sebagai penutup, Allah ceritakan pula dalam suratul Ahzab, "Yauma tuqallabu wujuhum finnar." Ketika di hari kiamat nanti Allah Ta'ala bolak-balikan wajah-wajah mereka dalam api neraka. Mereka pun berteriak, Ya laytana ata'na Allah wa rasulah. Duhai celakalah kami Andaikan kami dulu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka pun berkata, Rabbana, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Mereka berteriak, Ya Allah Tuhan kami, sungguh kami di dunia taat kepada guru-guru kami, tokoh-tokoh kami, fadluna sabila. Ternyata mereka sesatkan kami. Rabbana atihim di faini minal adab. Ya Rabb kami, beri mereka siksa dua kali lipat. Wal anhum laknan kabira. Laknat mereka dengan laknat yang besar. Hadirin, demikian yang Allah beritakan kesudahan. Kalau kita gegabah sembarang, tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, namun mengikuti individu tertentu yang tanpa ilmu kita ikutinya. Ini adalah ancaman dari Allah dan berita dari Allah Yang marilah kita berusaha untuk belajar dan belajar agama dengan baik. Memahami Quran dengan baik. Sehingga kita bisa mengamalkannya dengan baik. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan dan satukan kita dalam kebaikan fi dunya wal akhirah.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 صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة